Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya mengenai kitab Masail Al-Jahiliyah. Yang disyarah oleh Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan, waffaqahullah wa hafizahullah. Sekarang kita berada pada permasalahan yang ke-33. Sekarang kita berada pada permasalahan yang ke-33. Permasalahan ini mengenai keadaan mereka orang-orang jahiliyah. Jadi mereka mengingkari perkara yang mereka mengakui bahwasanya itu termasuk agama mereka. Nah, jadi mereka mengakui itu termasuk bagian dari agama, ritual dari agama mereka, tapi mereka sendiri mengingkari gitu Nah, barakallahu fikum. Jadi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ikrarkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka akui. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yang mana seperti ini berarti bertentangan, tanakut, kontradiksi dengan ucapannya. Karena perbuatannya nah barakallahu fikum tidak sesuai dengan ucapan yang dia ucapkan. Kita lihat, kita lihat di sini qala al-muallif Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala Al-mas'alatu salisatu wa salasun. Permasalahan yang ke-33. Inkaruhum ma annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait faqala ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsah illa man safiya nafsah Permasalahan yang ke-33 pengikaran mereka terhadap apa yang mereka mengikarkan atau mereka mengakui bahwasannya sesuatu tersebut termasuk agama mereka. Jadi mereka mengingkari pengakuan atau ikrarnya mereka bahwasannya sesuatu tersebut termasuk agama mereka, namun justru mereka malah mengingkari tadi. Nah, kama fa'alu sebagaimana yang mereka lakukan fi hajil bait ketika berhaji. Faqala ta'ala kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati illa man safiha nafsah." Dan tidaklah ada yang benci atau tidaklah orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah Al-Yahudu yad'una annahum ala millati Ibrahim. Orang-orang Yahud mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakinnahum lamma huwilat al-qiblatu ila al-Ka'bah allati banaha Ibrahimu angkaru hadza ghayatul inkar wal iyad billah. Perhatikan. Akan tapi mereka ketika kiblatnya dipindah ke Ka'bah yang mana Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, justru mereka mengingkari dengan pengingkaran yang sangat puncak dalam artian nah pengingkaran yang sangat gitu. Wal billah. Perlindungan atau pelindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengingkari barakallahu fiikum orang-orang Yahud? Mereka inginnya kiblat itu biar di Masjidil Aqsa, eh, ke Baitul Maqdis sana. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika ada perpindahan kiblat, nam diarahkan ke Ka'bah, mereka justru mengingkari. Padahal Ka'bah itu sendiri yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal mereka sendiri mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari nah, sini, La ya'tarifuna bil Ka'bah. Dikarenakan mereka alasannya tidak mengenal, tidak mengetahui dengan Ka'bah. Wala bil hajj alladhi huwa min din Ibrahim. Tidak pula mereka Nah barakallahu fikum mengetahui dengan perkara haji yang itu merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yakfuruna bitawajjuhi ilal kiblah dan mereka pun mengkufuri dan mengingkari untuk mengarah ke arah kiblat. Wa hum ya'lamuna dalam keadaan mereka mengetahui anna hadha huwal haq, bahwasanya ini yang benar. Nah, wa annal ka'bah hiya qiblatul Ibrahim alaihissalam. Dan bahwasanya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anna Ibrahim huwal ladzi assasa hadzal bait. Dan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang membangun al-bait yaitu Ka'bah ini. Wa banahu bi amrillahi jalla wa ala. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dibantu oleh anaknya Ismail alaihissalam. Naam. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idbawana li Ibrahim ma kana al-bait." Wa idbawana li Ibrahim ma kana al-bait. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Naam. Itu maksudnya Ka'bah itu. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida." minal baiti wa Ismail dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail mengangkat ha, membangun al-qawaid yaitu bangunan-bangunan nah Ka'bah tersebut ha, dibangun nah dibangun pondasi-pondasi Ka'bah tersebut al ayat fasaratil Ka'bah min bina Ibrahim bi amrillahi wa hiya kiblatuhu maka menjadilah Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Ka'bah tersebut adalah kiblatnya. Wa hum yunkiruna hadza. Mereka tetap mengingkari hal ini. Wa kadzalikal hajju, demikian juga perkara haji. Min milati Ibrahim, haji termasuk agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hum yunkirunahu. mereka tetap juga mengingkarinya. annahum yad'una annahum ala millati Ibrahim. Nah, bersamaan dengan itu mereka masih mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas agama Ibrahim wa ala din Ibrahim dan juga mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim. Lakin hamalahum bughdhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an ankaru hadza kullahu. Akan tetapi yang membawa mereka untuk mengingkari ini semuanya adalah bencinya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi karena mereka benci, tidak suka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Ibrahim alaihi salam Nah, barakallahu fikum, kiblatnya adalah Ka'bah, mereka tetap tidak mau. Eh, faktor yang membawa mereka adalah apa? Asabiyah atau ta'assub fanatik tadi. Penyakit yang sangat buruk. Nah, bencinya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Padahal mereka sendiri tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kalau seandainya mereka itu benar-benar cinta dan juga mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, misalnya ketika dipindahkan kiblatnya mereka juga mau dan tunduk gitu. Fal Ka'batu min mirathi Ibrahim salatu wassalam. Maka Ka'bah termasuk peninggalan Nabi Ibrahim salam. Wa tawajjuhu ilaiha bis-salah dan juga menuju mengarah kepadanya ketika salat. Wa qastuha lil haji wal umrah min din Ibrahim dan juga mengarah ke sana pergi ke Ka'bah untuk haji dan umrah termasuk agama Ibrahim salam. Wa haula'i yantasibuna ila dini Ibrahim. Sedangkan mereka menisbahkan diri kepada agama Ibrahim alaihissalam wa yunkiruna a'dhama syair namun mereka mengingkari syiar-syiar yang paling besar fahada minat al ajib fahada minat tanaqudi al ajib maka hal ini atau perbuatan ini merupakan kontradiksi yang sangat aneh ya, sikap bertabrakan kontradiksi berseberangan yang sangat aneh nah wa mislu hadha kullu dan perkara yang seperti ini seluruhnya atau wa mislu hadha. dan yang seperti ini kullu man yantasibu ilal islam Seluruh orang yang menisbahkan diri kepada Islam, wa yarfudu ba'da ahkami, namun dia menolak sebagian hukum-hukum Islam, kalladzi yaqul, seperti orang yang mengatakan ana muslimun, aku seorang muslim, thumma yatufu bil qubur wa yad'uha, kemudian dia berkeliling di kuburan, kemudian berdoa pada kuburan tersebut, berdoa di kuburan. Nah, meminta pada kuburan, wa yatabarraku biha dan meminta berkah di nah lingkungan kuburan tersebut. Wa yatamassahu biha dan juga memegang-megang atau menyentuh-nyentuh kuburan tersebut untuk mencari berkah, fa'idha kemudian ketika dikatakan kepadanya hada syirkun, ini adalah kesyirikan, fa'innahu la yatahawwalu anhu. Tetap dia tidak mau berpaling darinya. Karena sudah menganggap itu perkara ibadah itu loh. Perkara syirik itu kalau sudah dianggap ibadah berbahaya sekali. Inilah balasan bagi orang-orang yang apa? meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan wafakallah pada syarat syarah sebelumnya bagaimana? Ha? Balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kebenaran apa balasannya? Naam, ha? balasannya adalah Allah Taala uji dia untuk senantiasa mengikuti kebatilan. Naam, Allah Taala uji untuk senantiasa mengikuti apa? Kebatilan. Itu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan al-haq. Naam. Kullu man tarakal haqqa fa yubtala bil batil. Setiap orang yang meninggalkan kebenaran, setiap orang yang meninggalkan kebenaran maka sungguh Allah Taala akan uji dia dengan kebatilan. Nah, dan barang siapa yang meninggalkan madhab ahlu sunnah wal jamaah sungguh rotan an udi orang tersebut untuk mengikuti madhab ahlu bid'ah wal dalal wal iyadu billah. Nah, bal yastamirru alaihi bahkan setelah diingatkan ini adalah kesyirikan dia tidak mau berpindah dari kesyirikan tersebut. Bahkan yastamirru alaihi bahkan malah terus-menerus melakukan hal tersebut. Wa yubghidu man naha anhu bahkan membenci orang yang melarangnya. Yang melarang saja juga dibenci gitu loh. Padahal mengingatkan Wahada minat tanah ibil intisab. Ini terus bentuk tanakut, bentuk berseberangan atau bentuk kontradiksi bertabrakan dalam masalah penisbahan. Menisbahkan diri kepada Islam tapi dari sisi lain dia malah mengamalkan amalan yang bukan termasuk bagian dari agama Islam. yang tasibu ilal Islami wa yukhalifuhu fi a'adham syairih wa wa tawhid. Dia menisbahkan kepada al-Islam, kemudian dia menyelisih perkara yang paling besar, syiar-syiar yang paling besar, yaitu at-tauhid Allah musta'an. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah yang kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhinya serta menghindar darinya karena berbahaya sekali barakallahu fikum wa hafidakumullah Nam ikhwani wa akhwati fillah karena kesyirikan yang mana itu lawan dari bertauhid menghantarkan pelakunya kepada apa? Ayat yang sering kita sebutkan menghantarkan menjerumuskan pelakunya kepada neraka jahanam dan diharamkan bagi dia surga dan dia pun tidak memiliki penolong seorang pun. Innahu Man yusrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nas'allah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allah an yujannibana 'ani syirki wa ahlihi innahu waliyyu dzalik wal qadir subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin